bimbingan dan taufik untuk kita bisa memahami kitab Allah untuk kita bisa mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan kepada kita dalam ayat-ayatnya untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari apa yang kita baca. Ikhwani wa khawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perlu diketahui bahwasanya kitab Allah adalah merupakan salah satu dari pedoman syariat agama Allah Subhanahu wa taala maka mempelajarinya adalah merupakan sesuatu yang mulia sebagaimana dikatakan syaraful ilmi li syarafil ma'lum kemuliaan ilmu karena kemuliaan yang dipelajarinya dan Al-Qur'anul Karim adalah sesuatu yang kita yakini, kita akui semuanya akan kemuliaan Al-Quranul Karim. Maka mempelajari Al-Quranul Karim ini dari semua sisinya adalah merupakan satu kemuliaan. Dan hadis-hadis dalam masalah ini telah banyak Rasulullah SAW memberikan wasallam berikan kepada kita memberikan semangat kepada kita untuk menjadi ahlul Quran. Karena ahlul Quran adalah ahlullahi wa khasatuh. Ini ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuh. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan. Dan orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Maka cukup bagi kita kemuliaan ini sebagai targhib. Sebagai pemicu bagi kita dan penyemangat untuk kita mengkaji Al-Quranul Karim. Baik qira'atan wa ma'nan. Baik secara bacaan demikian pula secara maknawi. Karena baik secara bacaan ataupun juga maknawi semuanya turun min indillahi subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada kita mutawatirah Demikian pula qiraatan. Secara bacaan pun juga sampai kepada kita mujawwadan murattala. Secara tajwid dan juga tartil sampai kepada kita. Ini cukup bagi kita bukti akan kebenaran Al-Qur'an yang dijaga baik dari bacaannya demikian pula dari isi kandungannya. Maka alhamdulillah kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa memahami isi kandungan Al-Quran dan bisa ia akan bacaannya satu kemuliaan, satu kebanggaan yang mudah-mudahan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Al-Qur'an itu yang membela kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan wal Qur'an wal Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu yang akan membela kepadamu atau Al-Qur'an itu akan menghujat kepadamu. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Qiyamah yang menunjukkan bahwasanya bacaan dan juga secara maknawi itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fa idza qara'nahu wa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu Thumma inna alaina bayanah. Wa idza qara'nahu hmm, ketika kami membacakannya fattabi qur'ana fattabi qira'atahu maka ikutilah bacaan itu. Ini ketika Al-Qur'an dibaca Rasulullah SAW juga ditalqin. Hmm. Ditalqin. ini menunjukkan bahwasanya Belajari <clears throat> bacaan Al-Quran adalah talqin Hmm. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaan itu min indillah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Thumma inna alaina bayana, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang yatakaffal untuk menjelaskan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menjaminkan kepada kita menjelaskan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maui dengan ayat-ayatnya yang mulia dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril kemudian juga rasul yang paling mulia ini dari malaikat dan juga diberikan diturunkan kepada rasul yang paling mulia dari manusia makanya Al-Qur'anul Karim sesuatu kitab yang mulia dengan bahasa yang paling mulia dan dibawa oleh para rasul yang paling mulia baik dari malaikat ataupun juga dari bangsa manusia menunjukkan kemuliaan akan Al-Qur'an ini dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan thumma inna alaina bayana. kemudian kamilah yang menjelaskannya dan ini juga menunjukkan bahasanya pentingnya untuk kita mengkaji isi kandungan Al-Qur'an sebagaimana yang sampai kepada kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tariyah dalam keadaan seger, dalam keadaan belum terkontaminasi dengan apapun. Kembali kepada tafsir yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang paling mengerti tentang Al-Qur'an Al Karim. Maka ketika muncul orang-orang yang mungkir sunnah dari tiga kelompok yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwa yang mengingkari sunnah itu kata beliau ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yang menolak sunnah secara mutlak. Tidak mau terima kecuali Al-Quran saja. Dan ini sudah muncul di akhir masa sahabat. Imran bin Husain. Kemudian Abdullah bin Mutarrif bin Sekhir. Dan banyak para sahabat yang mendapati orang-orang seperti ini. Dan Rasulullah SAW sudah menjelaskannya akan munculnya orang-orang seperti ini. Ketika dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan, Da'na min hadha wa nabil Qur'an. Tinggalkan kami dari sunnah ini dan ceritakan kami dengan Al-Quran. Apa jawab mereka? Kata Imran bin Husain radhiyallahu taala, "Wallahi ma nuridu al Qur'ani badala." Walakin nuridu man huwa a'lamu bil Qur'an minna. Demi Allah kami tidak menginginkan untuk mengganti Al-Qur'an. Tapi kami menginginkan siapa orang yang lebih ngerti tentang Al-Qur'an daripada kami. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka khonafidin rahimani wa rahimakumullah ini mereka. Dan seperti itulah Al-Qur'anul Karim senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Tidak ada satupun yang berani. Dan kalau toh ada yang berani, akan terbongkar dan terhinakan itu sendiri. Kita lihat orang-orang syiah yang mengatakan, bagaimana mereka katakan bahasanya, para sahabat telah berkhianat, banyak ayat-ayat yang disimpan dan seterusnya, dan seterusnya, dari menuduh kepada para sahabat pengkhianat, ini pun juga tidak ada yang percaya. Kecuali orang-orang yang segelintir yang terbawa setan-setan ini. Ya. Kemudian muncul sekarang ini dari orang-orang jil yang semisalnya, ya ini juga cuma bebek saja dari pendahulu mereka. Dengan tafsir hermeneutikanya, ya. kalau saya orang Solo bilang tafsir utle dewi, ya. ya. tafsir saya maunya sendiri. Pokoknya terserah mau ditafsirkan apa, yang penting dalilnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran kata mereka adalah qat'iyud dilalah. Kata mereka. Maka mau ditafsirkan ayat apa terserah. Maka ini pun juga apa namanya he, tidak ada orang percaya ini karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya kecuali orang-orang yang Allah yang uh, apa namanya terbawa dengan ya setan-setan ini dari bangsa manusia ini. Ya. Maka khonafidin izakumullah e, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan mencoba ya, bersama-sama dan saya tidak mengatakan saya akan mengajari itu tidak ya. Sekali lagi kita bersama-sama belajar. Karena sekali lagi yang namanya ilmu ini semakin dibelajari, semakin kita tidak mengerti. Semakin belajari semakin berkembang dan subhanallah ternyata masih banyak yang harus kita pelajari. Demikian pula yang namanya pelajaran tajwid, pelajaran bacaan Al-Qur'an. Semakin dikaji semakin keju, oh, ya Allah ternyata belum ada apa-apanya. Ya mungkin kita hanya sekedar Eh, dengan sesama kita kayaknya mungkin sudah yang terbaik sudah sangat baiklah tapi giliran kita kemudian dengan orang yang lebih piawai waduh sudah ya dari situ sudah keluar uh, sudah kelihatan kedodorannya hmm. ini. maka ini pentingnya untuk kita juga dalam belajar ini untuk senantiasa kita tawadhu wa fawqa kulli ilmin alim hmm. ini wa fawqa kulli ilmin alim ini di atas langit ada langit. Ya. ya. Di atas orang yang berilmu masih ada yang maha berilmu. Untuk senantiasa kita supaya lebih barokah. Ya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengilmui akan agama Allah Subhanahu wa taala khususnya dengan Al-Qur'anul Karim ini. Maka fanafidin rahimani wa rahimakumullah dan ini kita lihat bagaimana dan kalau kemudian kita apa namanya melihat dan mengkaji akan biografi mereka-mereka yang piawai ulama-ulama dalam bab ini, subhanallah. barangkali kita tidak bisa sabar, seperti sabarnya mereka. Tidak bisa sabar seperti sabarnya mereka. Luar biasa. Di satu riwayat saja ya, dari uh, <clears throat> dari Abu Bakar bin Ayyash ya, rahimahullahu taala satu jalan dari jalannya Hafiz nah, ya. Hafiz An Nasim yang sampai kepada kita itu ada dua jalan. Hmm. ya. E, jalannya e, apa, e, eh, Hafiz dari Asim ini ada dua jalan. Jalannya Hafiz dan jalannya e, Ibn Ayyash. Ini. Kisah dari Ibn Ayyash ini ada ada banyak perbedaan dengan riwayatnya e, Hafiz ini. Ini dan Hafiz sendiri juga ada dua jalan lagi dari Tariqah Syatibiyah dan dari jalannya Thayyibatun Nashr. Ya. Dan yang banyak menyebar di tengah-tengah kita khususnya di Asia Tenggara pada umumnya ya, adalah dari jalannya Syatibiyah. Sedikit sekali dari yang dari uh, dan bahkan mungkin kurang bisa kurang dikenal karena itu kita jangan taklid begitu saja ya. Karena apa namanya? E, kalau mau mengikuti satu jalan, ya ikuti semua kiroat yang ada. Ya. Kalau apa dan ini mestinya apa butuh untuk kemudian kita pelajari perbedaan-perbedaan apa yang ada di antara eh, jalan-jalan yang ada ini. Karena sampai kepada kita semuanya dalam mutawatir. Jangan kemudian kita, gabung satu sisi kita pakai jalannya Taibatun Nasr, satu sisi yang lain kita pakai jalannya Syatibiyah. Dikaga, digabung ini tidak benar seperti itu. Ya. Dan ini termasuk yang tidak dibolehkan dari para ulama, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu bahkan juga dari hayat kebar ulama ini tidak boleh ya. Maka ini penting untuk kemudian kita uh, apa namanya? Kalau mau ya, riwayatnya hafaz saja ya, yang banyak menyebar ini e, penting artinya untuk kita banyak apa namanya e, babat ada ada apa namanya babat yang kuat dalam masalah ini. Kembali kepada masalah tadi jalannya dari Alsim, yang jalannya Ibn Ayyash ya. Ini satu hari dia cerita bahwasanya ketika belajar tasmi' ya eh, membacakan Al-Qur'an di hadapan gurunya mengambil riwayat dari Alsim ini ini setiap hari cuma dikasih satu ayat saja. Bayangkan, satu hari satu ayat. Kayak apa ini? Ini. ini. Awalnya cuma dikasih satu ayat. Sampai beberapa hari. Kemudian mikir, ini kalau satu hari satu ayat. Sampai gurunya meninggal mungkin belum selesai. Ini. Akhirnya minta udur. Dan itu pun cuma diberi lima ayat. Enggak banyak-banyak. Makanya kita lihat sabarnya. Padahal seorang imam. Ini. Ini. Maka dan ini satu di antaranya Al-Imam Al-Kisai dan yang lainnya banyak banyak kisah dari mereka orang-orang yang sangat luar biasa. Ini. Kesabarannya dalam talaqi Al-Quranul Karim ini. Sementara kita kadang-kadang kebanyakan kita itu pinginnya apalagi masa seperti sekarang ini, pinginnya cepat selesai, cepat rampung dan ya, maka tidak bisa seperti itu. Dan ini kita lihat maka barangkali sisi inilah yang menjadikan kurang barokahnya kita ya. Kurang kesabaran ya. Maka Ikhwani wa khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Eh, berangkat dari sinilah kita insyaallah taala akan bersama-sama mengkaji dan mempelajari tentang bagaimana uh, ilmu tajwid yang sebenarnya. Bagaimana kita membaguskan bacaan kita. Ya tiada lain adalah kita dalam upaya ya. Upaya untuk bagaimana kita memperbaiki bacaan kita dan ini merupakan apa namanya eh, merupakan akhlak kita terhadap Al-Qur'an Karim. Maka penting artinya untuk kemudian kita insyaallah taala akan kita kaji apa-apa yang e, terkait dengan masalah-masalah ini. Dari pernik-pernik yang ada. Sekali lagi bahwasanya ilmu ini semakin dikaji semakin banyak yang kita tidak mengerti. Semakin dikaji ternyata subhanallah bahrun eh, la sahilalah seperti lautan yang tidak bertepi. Ya. hari ini adalah baru sebagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadari bersama bahwa uh, seperti ini tidak sedikit ya. Itu saya alami juga orang-orang yang piawai, yang orang-orang yang sudah masya Allah mumpuni ya, dalam babnya seorang hafid yang mutqin yang yang yang dan seterusnya untuk ya dan juga sering mengikuti event-event internasional ternyata ketika dihadapkan bacaannya ini kepada uh, mukri yang mutqin juga eh juga kedodoran ya. Ini pengalaman ketika dengan Syekh Ibrahim Al-Ahdhar hafizahullah taala syekhul Al-Qurra'nya Madinahnya Syekh Ibrahim Al-Akhbar. Ini banyak yang ketika memba apa disuruh praktek di hadapan beliau subhanallah juga banyak yang kedodoran menunjukkan apa namanya kita ya penting lebih untuk banyak kita eh, mengkaji lebih banyak masalah-masalah ini. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak ada istilahnya kemudian kita apa he, eh, minder atau malu atau karena sudah tua atau karena tidak ada istilah itu ya. Kapan kita ada kesempatan mari kita mengkaji bersama-sama. Khususnya kita ahlu sunnah wal jamaah khususnya kita yang memiliki prinsip berupaya untuk menapaki jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita lebih berhak dengan ilmu seperti ini daripada yang lain. Sementara yang lainnya yang kita tahu juga kuat, yang juga subhanallah. Tapi perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Perhatian dengan Al-Quran luar biasa. Ini. Baik dari sisi hefotnya, dari sisi tahsinus sautnya, memperbaiki bagusnya suaranya, dan semua sisi ya. dalam masalah bacaan saja ini ya. meskipun kalau kita lihat sudah habis itu keluar uh, ngelepus ngerokok itu ya tidak sedikit kita jumpai seperti itu kadang-kadang kita ngelus dada sama melihat sendiri satu sisi juga apa namanya seperti itu sisi ya pingin ahlul Quran kok seperti itu gitu nah, ya. maka kita lebih berhak dengan itu daripada yang lain ya. lebih berhak untuk perhatian dengan Al-Quran daripada orang-orang seperti ini tentunya. Ini. Dan sekali lagi apa namanya he, dari tahun ke tahun ya saya mengamati seperti ini subhanallah ini. Maka pentingnya untuk benar-benar kita perhatian ya dalam masalah ini ya. Dengan apa he, senantiasa berlatih tidak ada istilahnya ketinggalan, tidak ada istilah terlambat, tidak ada. Pokoknya kita berusaha. Ya. Mana yang memungkinkan untuk kita belajar, belajar. Ini dibutuhkan kepada kesabaran. Ya. Ini dan mungkin sedikit faedah ya dari pernah apa yang pernah saya alami juga soal waktu di Madinah itu seorang kakek-kakek sudah ya. kakek-kakek menemukan duduk-duduk di, di membaca di depan syekh meskipun kena semprot tiap hari pun juga hasilnya tidak patah arang ya saya melihat seperti itu subhanallah ini ini sudah kakek-kakek seperti itu. Lah saya. Hmm. Ini. Ini. Gak usah jauh-jauh saya melihat itu tuh. Sudah saya nggak nggak ada apa-apanya dibanding dengan orang seperti ini. Tiap hari dia. Hmm. Meskipun syekhnya sering ya Allah ya syar'ak, hmm. Diperbaiki, pokoknya susah banget. Allah, uh, syekhnya sering ya Allah ya fina Mas. Nah. Ini sampai di apa eh, begitu kan tetap juga tidak bergeming terus <laughs> sabar untuk baca masuk meskipun fatihah ada yang sampai dua bulan ya. fatihah atau dua bulan ini untuk bagaimana bisa inilah perhatian dengan Al-Quran keharusan untuk kita benar-benar melihat seperti itu saya subhanallah ya yes bismillah ya. yang tadinya apa eh, kurang begitu greget akhirnya ya ada semangat melihat orang-orang seperti itu ya. maka kadang-kadang ini penting artinya kita yang muda-muda itu ngelihat orang tua nih. Ya, ngelihat orang tua subhanallah sudah tertati-tati sudah nih mau duduk di majelis taklim mau Masya Allah ya. Melihat seperti itu untuk ibrah bagi kita yang masih muda-muda ya. Jangan malas-malas ya. Yang muda-muda sebenarnya lebih semangat dan lebih akhirnya lebih tinggi. Ya. Untuk taksil benar-benar taksil ya. Bukan sekedar ribut sana sini tidak, benar-benar taksil ya. Belajar itu benar-benar belajar. Ya memahami manhaj prinsip yang benar itu benar-benar muassal ya. yang kokoh ya. tidak kemudian hanya sekedar uh, bagaimana bisa absen bagaimana bisa cerita di sana sini jangan bukan untuk itu ya tapi untuk kita memperbaiki diri kita ya. dalam semua sisi alhamdulillah agama ini adalah agama yang ya, syumuliyah yang bersifat universal eh, yang semua aspek permasalahan dan aspek sisi kehidupan manusia semua di, dituntunkan kepada kita. Ya. Maka ini penting artinya untuk kita banyak mengkaji dalam segala hal. Maka e, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak usah jauh-jauh kita kadang-kadang bilang salafus saleh, salafus saleh. Aina nahnu min haula? Ha? Bandingkan diri kita dengan mereka di mana? Yang dengan orang sekarang saja para masyayikh, para ulama yang kita masih menemui masih sezaman dengan mereka, mana kita dengan mereka? Ini. Ini penting artinya kita mengajar diri kita. Bicara kadang-kadang seperti itulah kita mari kita untuk kita mengajar diri kita. Jangan kemudian kita apa namanya e, meributkan sesuatu yang tidak layak untuk kita ributkan sementara kita sendiri subhanallah belum ini pak gitu, syai la yutih. Ya. Ya. Orang nggak punya apa-apa mau ngasih apa ini ya. Sini ribut aja. Ya. Maka ini ya Jadi ibrah bagi kita. Kadang-kadang kita malu sendiri. allah Masya Allah ya. Ini. Mungkin tanya kepada satu ustaz bagaimana mau mu'ayasyah ya. Hidup dengan mereka melihat. Nggak usah duduk. pak Kalau pas majlis semuanya subhanallah ya. Di majlis semuanya orang baik-baik insya Allah ya. Dan semuanya mengharapkan baik. Tapi kalau udah di luar ini ini kadang-kadang sudah ya nah kepentingan artinya kita ketika kita melihat bagaimana kehidupan para masyayikh ya bagaimana akhlak mereka bagaimana mereka dengan Al-Qur'an bagaimana subhanallah sangat luar biasa ya. Syekh Muhammad bin Hadi radhiyallahu taala kita semua ngerti beliau ya, ya. Suatu hari saya pernah di apa diajar beliau di tahun ketiga Sunan Abu Dawud ya. Ini juga kaitannya dengan Al-Qur'an. Ya di jam beliau banyak yang goib. Ketika Syekh tanya kenapa? Ini pada kenapa kemana ini? Alasannya mau ulangan Quran. Persiapan ulangan Quran. Marah beliau. Mengatakan Al-Quran ini bukan pelajaran. Hmm. Al-Quran ini kebutuhan. Hmm. Bukan sebagai pelajaran sekolah, pelajaran yang di kelas itu bukan. Al-Quran itu merupakan kebutuhan kita. Merupakan makanan kita. Wah, marah besar beliau. Artinya bagaimana al Quran itu dalam hati menjadi kebutuhan bagi kita. Sudah seperti itu atau sekedar hanya ini. ini. Alai dengan Syekh Muhammad, eh, Muhammad Ayyub. Hafizahullah Ta'ala. Tahun kedua diajar sama beliau. Setahun. Luar biasa, Masya Allah. Berikan faedah yang sangat banyak. Meskipun juga kadang-kadang komentarnya itu bikin kita itu, wah, bikin kita itu sudah ketawa. Tapi tidak ada satupun yang berani ketawa. hebahnya beliau. Padahal orangnya sederhana seperti itu. Di kelas tidak ada yang berani kalau belum masuk sudah. Enggak ada yang berani kerasa kuala kresek, kelas punya diem. Sudah membatu semua. Ini. Enggak ada yang berani itu. Padahal orangnya seperti itu, haibahnya luar biasa. Sementara kalau ngomong, kalau ngomentari, sudah nih. Bikin perut itu kayak dikocok nih. Tapi nggak ada yang berani keluar sama sekali. Itu, berkali-kali. Ada seorang talib yang apa namanya baca masuk itu belum jalan ya Allah kera. di gedor apa punggungnya. Ya Allah, kalau baca jalan. Giliran madnya kurang sedikit panjang, bilang mudduha ila syarq Asia katanya. Ya Allah ini. <laughs> mudduha ila bawabil Madinah katanya. <laughs> Ini. komentarnya juga, masya Allah. Tapi tidak ada berani ya. ahlul Quran. Ini ya. Maka ini eh, ikhwan rahimani rahimakumullah, ini orang-orang kita sekarang ya. Kita ambil belajar dari mereka. Apalagi bagaimana dengan salaful ummah. Ya. Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Kita dengan orang sekarang saja belum ada. Bagaimana dengan ini. Maka nggak usah kemudian kita kita hanya bisa berharap saja. Mudah-mudahan hmm, tidak dijauhkan dari mereka. Ya. Mudah-mudahan kita masuk dalam barisan mereka. Ya, dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan ya. Maka ini e, sebagai mukaddimah ya, mudah akan mengingatkan kepada kita dan juga memberikan terhib kepada kita untuk kita lebih semangat. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bahwa yang namanya Al-Qur'an bukan hanya sekedar bagusnya bacaan. Inti pokok dari Al-Qur'an ini tentunya adalah mencakup semua masalah. Bagaimana husnul ada bagaimana bagusnya dalam kita membaca itu kemudian sampai kepada hati kita. Dan ini tentunya juga dituntut untuk kita memahami tentang bahasa Al-Quran. Bahasa Arab. Satu hal yang penting sekali. Karena kalau kemudian kita melihat kepada sejarah, biografi dari para ulama kita, para kurra ya. ini kebanyakan mereka adalah ahlul lughah ahli bahasa ahli qiraat semuanya itu ahlul lughah karena itu sangat uh, erat hubungannya antara lughah dengan eh, dan antara uh, ini dengan lughah al-imam al-kisai al-imam al-farra al-imam Eh, siapa? Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Sibaweh. Ya. Ini para imam fil lughah. Demikian pula Ibnu Katsir ya. Bukan Ibnu muridnya Syekhul Islam yang punya tafsir bukan, yang mutaqaddim lebih dahulu ya. Dan ini kebanyakan seperti itu. Kebanyakan adalah ahlul lughah. Lagi seperti Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sahib Al-Qafiyah wal-Arub yang mencetuskan dari kaidah eh, kaidah-kaidah dalam sair dalam sastra Arab. Sibawe ini muridnya dan juga beliau imam Ahlul Basrah fil Al-Farra juga imam uh, Ahlul Kufah ya. fil Dan semuanya ada ahli qiraat, Kisai dan apalagi Kisai, kisah dari Imam Al-Kisai yang juga luar biasa ini. Ya, beliau mengatakan awalnya itu bebel ini. Ya, ini artinya belajar itu Swiss nggak paham-paham. Tapi terus dan terus sampai kemudian menjadi seorang imam. Untuk menghafal itu awalnya sulit banget. Sampai kemudian diasah, diasah, diasah terus ini sampai kemudian bisa dan menjadi seorang imam ini, ini biografi dari imam e, para imam seperti itu yang tentunya juga menjadikan kita itu jangan patah arang ya ketika masih ada kesempatan kepada kita ya namanya belajar itu tidak ada istilahnya telat tidak ada istilahnya terlambat tidak ada istilahnya pokoknya selama lagi ada masih ada kesempatan ini. insya Allah ini sebagai modal Sekali lagi ini merupakan jalan yang semuanya kita mengerti. Jalan ilmu adalah jalan yang mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaka tariqan yantamisu sufi ilman, sahadallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Dan ini sebagaimana tadi kita sudah singgung eh, bahwa ini syaraf al-ilm li syarafil ma'lum. Ya. Ilmu yang sangat mulia ini. Maka uh, eh, insyaallah taala kita bersabar pada beberapa hari ini ya untuk apa namanya menyempatkan waktu bersama-sama mengkaji dan mengilmui. Sekali lagi ini kalau ya satu fenomena dan kenyataan yang e, banyak kita dapati belajar tajwid sama belajar bahasa. Ini kalau tidak diadakan daurah sekaligus ini biasanya nggak akan bertahan lama. Ima gurunya atau muridnya. Ya. Ini biasanya seperti itu. Ya. Ini belajar tajwid dan belajar bahasa. Kalau benar-benar kita tidak badlul juhud, ya, mencurahkan perhatian kesungguhan kita, ini benar-benar ya, jadikan kita itu nggak sabar. Ini. Awalnya masya Allah ya, semangat banyak sekali yang hadir, Nah, kemudian berikutnya lama-lama juga tinggal ini pengalaman ya. Belajar bahasa, buka bahasa dari pertama yang daftar 40 tinggal 5 orang. Alhamdulillah masih tersisa ya. Ini. Ini. Belajar tahsin juga seperti itu, belajar tajwid ya. Kita sudah siapkan nih eh, setiap minggu, sepekan kali dah baru berjalan apa sudah mulai eh, wah wah wah, wah dan seterusnya ini sampai bubar nggak selesai ya ini maka dan ini sudah pengalaman tidak satu dua tiga kali rata-rata seperti itu eh, memang mumil ya membosankan apalagi dengan bahasa orang sekarang nggak gaul ya ya, <laughs> nah, ini nggak gaul katanya makanya ini butuh kepada perhatian kita ya maka saya mengharap ya, ikhwas sekalian untuk bersabar dalam beberapa hari ini ya. Uh, sebagaimana sudah dijadwalkan oleh uh, panitia. Insyaallah taala kita akan mengkaji manzumah Jazriyah yang kenapa kita pilih ini adalah merupakan meskipun apa namanya eh, itu ringkas ya, merupakan bait-bait syair tapi itu menjadi apa rujukan pokok dari orang-orang ahli tajwid sesudahnya. Semuanya mesti merujuk kepada Ibnul Jazari rahimahullah taala. Sampai orang sekarang pun juga mesti ini. Ini merupakan uh, pedoman pokok bagi apa qurra bagi ahli tajwid mesti melewati ini. Sebagaimana kalau dalam mustalah hadis adalah uh, nuhbatul fikarnya Ibn Hajar rahimahullahu taala ringkas tapi masya Allah ya. maka ini yang juga e, Ibn Jazari rahimahullahu taala juga apa menjadi meskipun apa e, sebenarnya nggak banyak ya bait-bait sairnya, cuman itu menjadi rujukan pokok bagi e, orang-orang uh, sesudahnya dan yang sebelumnya tidak ada yang seperti itu ya ini kelebihannya khusus dalam masalah tajwid saja, belum masalah qiraatnya, masalah tajwid saja ini. Artinya masalah hukum-hukum bacaan dalam Al-Qur'an. Belum masalah qiraat ini. Maka ini insya Allah akan kita kaji e, karena pentingnya apa e, masalah ini dan kita bersama-sama insya Allah taala e, akan mengkaji masalah ini dan insya Allah taala kita mulai pada Isya. E, ini sebagai mukaddimah. Mudah-mudahan berikan terhib kepada kita bersama dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan Uh, semangat kepada kita dan berikan maunah pertolongan kepada kita untuk kita bisa uh, sabar dan bisa memahami akan ilmu yang mulia ini. Amin ya majelis sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka hamdika Asyadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa jazakumullahu khairan ala husnil istimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.